Ta'ala hadil arwah ada beberapa riwayat yang menunjukkan nanti Al-Quran akan dibacakan bahkan Allah yang diantaranya Allah yang membacakan Nabi Dawud juga membaca jadi yang suaranya indah-indah dia akan membaca di dalam Al-Quran dan yang mendukung ini eh di dalam surga itu dan yang mendukung ini adalah hadis yang sahih riwayat eh, terlupa tanana riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad atau salah satu dari mereka dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di Sahihul Musnad yang Rasulullah SAW mengatakan roa fil lailah eh ra'aituni fil lailah adkhul jannah. Malam tadi aku melihat aku itu masuk surga. Fasami itu rojulan yaqra'ul Qur'an. Maka aku mendengar seseorang itu membaca Al-Qur'an. Fakultu man hada? Aku tanya siapa orang ini? Maka kemudian ada yang menjawab Kharijah ibnu Nu'man. Kemudian Rasulullah mengatakan kadzalikumul bir, kadzalikumul bir. Wa kana barra ummi. Ya kana barra ummah. Rasulullah mengatakan demikian itulah berbakti, demikian itulah berbakti. Dan memang dia itu berbakti kepada ibunya. Menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang berbakti kepada orang tuanya dia akan masuk surga dan di surga dia membaca Al-Qur'an. Membaca tapi bukan untuk apa? Bukan untuk memberatkan diri ibadah dan sebagainya, tapi untuk tanah um kata para ulama. Karena memang itu adalah kenikmatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada kitab ini, Jalalatul Mu'taqadis Syafi'iyah. Bab yang kedua, Muqaddimatu Risalatil Imamil Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala imamul Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyarah bi taufiqillahi wahdah. Kita mohon taufik kepada Allah Inna minal ajabil azim. Sesungguhnya termasuk dari azab, uh, eh, ajab yang agung. Minal abdi ma'a rabbih. Dari hamba bersama dengan Rabbnya adalah atas miyah qabla syuruh. fil a'malil mubahah wa syar'iyah. Yaitu membaca bismillah sebelum dia masuk di dalam amal-amal yang mubah, amal-amal yang diperbolehkan, dan amal-amal yang syariah, membaca bismillah. kalau Imam Ibnu Jarir atau tabari rahimahullah Inna Allah ta'ala zikruhu wa taqaddasat asma'uhu. Sesungguhnya Allah yang tinggi penyebutannya dan suci nama-namanya itu adaba nabiyahu dan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendidik nabinya Muhammad sallallahu alaihi bita'limihi. Dengan cara apa? Allah mengajari Rasulullah taqdima zikri asma'ihil husna untuk mendahulukan menyebut nama-nama dia yang indah yang maha indah amama jami'i af'alih sebelum sebelum mengamalkan seluruh perbuatan-perbuatan itu wa taqaddama ilaihi fi wasfihi biha qabla jami'i muhimmatih dan hendaknya didahulukan penyebutan sifat-sifat Allah sebelum sebelum awal kita mulai dengan seluruh perkara-perkara yang penting muhimmat perkara-perkara yang penting Bismillahirrahmanirrahim misalkan atau dengan bismillah saja atau dengan dalil-dalil yang lain yang disebutkan dalam dalil yang lain. Wa ja'ala ma addabahu bihi min dalik dan Allah menjadikan pendidikan yang dia berikan kepada nabinya tadi wa allamahu iyah yang dia ajarkan kepada nabinya tadi minhu li jami'i khalqihi datang dari Allah tapi untuk siapa? Untuk seluruh makhluknya, bukan hanya untuk Nabi Muhammad. Sunnatan yastanu nabiha sebagai jalan yang hendak mereka tempuh. ya Yastanun, hendaknya mereka menempuh jalan itu. Kita duduk membaca bismillah, kita berdiri membaca bismillah, kita makan baca bismillah, kita tidur tidur juga baca bismillah, baca kitab juga baca bismillah dan seterusnya. Wasabilan yattabi'unahu ila alaiha dan sebagai jalan sama ini. Sunnah ya, jalan. Jalan yang mereka ikuti di atasnya. Fabihi iftitahu awaili mantaqihim maka dengan nama Allah dibuka pembicaraan mereka yang pertama. Awal kita bicara kita menyebut nama Allah. Wasuduru uh, eh, wasuduri rasailihim dan dibuka awal-awal dari sudur maksudnya adalah bagian depan dari risalah-risalah mereka wa kutubihim dan kitab-kitab mereka wa dan keperluan-keperluan mereka hatta agnat dalalata ma min qauli min qaulil qail bismillah sampai penunjukan yang nampak dari ucapan seseorang bismillah itu mencukupkan diri e, mencukupi kita agnat mencukupi kita alama batona terhadap perkara yang tidak nampak min muradihi dari kehendak dia maksudnya adalah kita baca bismillahirrahmanirrahim tanpa kita mengatakan apa bismillahi aktub atau bismillahi ajlis tak perlu. Tapi apa? Cukup. Apa yang kita niatkan itu sudah masuk di situ. Alladhi huwa mahzuf. Yang mana fi'ilnya tadi itu mahzuf. Bisa jadi fi'il, bisa jadi pula apa? Isim. Yang terhapus. Selesai. Wa ayu amalin yusra'u fihil basmalah. Dan amalan apa yang disyariatkan di situ kita membaca bismillah. Qala Ahmad Al-Qarafi rahimahullah. Al-farqu tasi'u Eh, Al-Farqu Asyar, perbedaan yang ke-19 baina qa'idatai. Ma tusra'u fihi basmalah wa ma la tusra'u fihi basmalah tentang kaidah apa saja amalan yang disyariatkan di situ baca bismillah dan apa yang tidak disyariatkan. Beliau mengatakan af'alul ibad salah satu aksam. Amalan atau perbuatan para hamba itu dibagi menjadi tiga macam. Minha ma syuri'at fihil basmalah yang pertama adalah yang memang disyariatkan di situ membaca bismillah. Yaitu apa? Seluruh macam ibadah. Wa minha ma la tusra'u fihil basmalah. Dan ada juga dari amalan hamba yang di situ tidak disyariatkan membaca bismillah. Seperti apa? Kalau kita mau buang hajat, nggak disyariatkan ya membaca bismillah. Atau apa itu? Seseorang ingin mencuri, baca bismillah enggak? Nggak usah. <laughs> Karena kata saya sebagian orang Mesir aneh. Mereka kalau mau mencuri bilang Bismillah, Allah yuk ya ini. Gimana itu? <laughs> Minta tolong Allah untuk bisa mencuri. Hmm. Tentunya ini tidak disyariatkan, harusnya malu justru. Tayyaqal wa minha ma tukrahu Dan diantaranya yaitu jenis yang ketiga yang tidak sampai haram tapi makruh untuk kita baca bismillah di situ. Fal awal perkara yang kita disyariatkan baca bismillah yaitu perkara ibadah ataupun perkara yang baik-baik yang lain ka al ghusl yaitu mandi. Wal wudu juga wudu. Wa tayammum alal khilaf, tayammum. Menurut perselisihan, tetapi yang roji memang dia baca bismillah karena dia bagian dari ibadah. Wa dzabihin nusuk, yaitu menyembelih, menyembelih binatang. Sama nusuk juga penyembelian. Jelas kita membaca bismillah. Wa qiraatil Qur'an tentu membaca bismillah. Wa minhu mubahat di antaranya juga apa? Perkara-perkara yang mubah, boleh. Laisat bi ibadat, yang bukan ibadah pada asalnya, kal akal wa makan, minum, wal demikian pula apa? Mendatangi istri. Ini bukan ibadah, tetapi dia bisa mendatangkan pahala dan dia juga disyariatkan baca bismillah. Jangan sampai apa? Setan malah mendekat. Wasani yang tidak disyariatkan di situ baca bismillah kasolawati, kasolawat, yaitu sebelum kita takbir Perlu nggak kita baca bismillah? Nggak usah, nggak disyariatkan itu. Langsung kita takbir. Bismillahnya nanti setelah kita eh, ketika kita mau apa? Mau baca Al-Fatihah dan sebagainya. Wal adzan, adzan juga tak usah kita mau adzan langsung aja adzan. Karena Rasulullah mengajarkan adzan kepada sekian banyak muadzin beliau, tidak ada beliau mengatakan bismillah dulu, sholawat dulu, nggak usah. Wal had juga nggak perlu. Tapi kalau kita keluar rumah, ya kita baca bismillah. Tapi untuk ihramnya tak perlu kita bilang bismillahirrahmanirrahim, nggak usah. Wal umrah wa ka al azkar demikian pula zikir. Hmm. Zikir contohnya apa? Bertasbih 33, kemudian tahmid 33, tahlil e, takbir 33, nggak perlu dimulai dengan bismillah dulu. Wa doa, doa tidak dimulai dengan bismillah. Bahkan Rasul mengatakan apa? Mulailah dengan tahmid dan kemudian apa? Kemudian sholawat. Rasulullah tidak mengatakan bismillah dulu. Wasalis yang dia di situ dimakruhkan kalau muharramat. Bahkan ini sampai apa? Sampai haram. Kita baca bismillah minta bantuan Allah untuk perkara yang haram ya jelas haram. Li'annal gharda minat tasmiyah husulul barakah. Karena tujuan membaca bismillah adalah untuk menghasilkan keberkahan bil fi'li al mubasmali alaih di dalam amalan yang kita baca bismillah di situ. Wal haram la yuradu tadbiruh Sementara perkara yang haram tidak diinginkan adanya pembesaran di situ yaitu semakin banyak keberkahannya, tidak. Wa kadzalikal makruh, demikian pula perkara yang makruh. Wa hadhil aqsam tatahassalu min tafari'i abwabil fiqh bil madhab. Dan jenis-jenis ini kita hasilkan dari tafari, yaitu apa? perincian-perincian atau percabangan-percabangan dari bab-bab fiqh yang ada di dalam madhab ini, yaitu madhab apa? Madhab Malikiyah. Sayyid. Selesai dari kitab Anwarul Huruf. Wa taqdimul basmalah alal a'malil khairiyah tabarrukun billah. Kita mendahulukan bismillah terhadap seluruh amal-amal yang baik itu adalah dalam rangka mencari barokah kepada Allah taala. Wa mukhalafatan lil musyrikin dan juga dalam rangka eh, wa mukhalafatun lil musyrikin dan sebagai bentuk penyelisihan kepada orang musyrik Orang musyrik menyebut nama patung-patung mereka atau sesembahan mereka. Qala al-allama al-Hirasi asy-Syafi'i rahimahullah wal fawaidul lati yang tazimuha qauluhu bismillah. Faedah-faedah yang disusun oleh ucapan bismillah yang tazimuha yaitu yang ya disusun. Al-amru bistiftahil umur biha yaitu perintah untuk kita membuka perintah eh, perkara-perkara itu dengan bismillah. Kita mulai dengan bismillah dalam rangka apa? Tabarrukan bidzalik. Mencari barokah dengan bismillah tadi. Ila qaulihi sampai ucapan beliau wa fihi idharu mukhalafatil musyrikin. Dan di dalam ucapan bismillah itu ada penampaan penyelisihan kepada orang musyrikin alladzina yaftatihuna umurahum bidzikril asnam. Yang mereka itu membuka memulai urusan-urusan mereka dengan menyebut patung-patung mereka. Au ghairiha atau yang lain yang bukan patung minal makhlukin dari kalangan para makhluk selesai dari ahkamul Quran sekarang huruf ba wa ba, ba uljar jar laha ma'ani dia memiliki makna yang banyak minha at dia, yaitu apa untuk memasukkan fi'il kepada maf'ul tapi dengan perantaraan ba seperti apa wamsahu bi ru'usikum artinya adalah wamsahu ru'usakum ba'nya sebagai apa? Sebagai perantara untuk membuat fi'ilnya tadi menempel kepada maf'ul bihnya. Yang kedua al-musahabah yaitu apa? penyertaan. Jitu bihada rojul au jitu bi hadil hatibah. Aku datang dengan disertai oleh apa? Bek ini atau disertai oleh orang ini. Ini bak musahabah. Wataba'id bak menunjukkan apa? sebagian. Ini yang sebagian para ahli ahli bahasa mengingkari nggak ada itu ba yang maknanya adalah sebagian Allah yaitu yang menunjukkan apa ketinggian walisti'anah yaitu minta pertolongan wal badal bak sebagai pengganti au al muqabalah yaitu sebagai balasan ada bisa. bahwasanya ini adalah balasan dari itu atau apa itu udkhulul jannata bima tak malun, baknya bak muqabalah Masuklah kalian ke dalam surga sebagai apa? Sebagai balasan dari apa yang dulu kalian amalkan. Wal ilsaf, ini yang ma'ruf di dalam masalah bak ilsaf. Seperti apa itu? Wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka itu tawaf di Baitul Atiq. Wasababiyah, ba? maksudnya adalah sebagai sebab. Wazorfiyah, ba? artinya adalah apa? Artinya adalah fi bil masjidil haram maksudnya adalah di masjidil haram wa taftiyah yaitu sebagai penebusan dengan apa hadabi zakar rojul ini aku tebus dengan orang itu misalkan wal kosam itu ma'ruf billahi kosam tinggal dilihat di dalam kitab apa al mu'jamul mufassal fil i'rab wahiya fi bismillah ataupun dalam bismillahirrahmanirrahim banyak untuk apa Lilisti'anah untuk kita mohon pertolongan kepada Allah ala rajih berdasarkan pendapat yang terkuat. Qala Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah al-ba' fi bismillah lil isti'anah. Nahwu kata betul bil qalam. Seperti apa? Aku menulis dengan pena yaitu yaitu apa? Aku memakai bantuan pena. Untuk Allah jelas Allah Taala Maha Tinggi dan Maha Perkasa. Wabillah wa bismillah jar majrur muta'alliq bi fi'lin mahdzuf terkait dengan fi'il karena ini pembahasan dalam masalah nahu. Jar majrur itu tidak mungkin dia berdiri sendiri. Dia pasti menempel kepada isim atau fi'il. Maka berarti apa? Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka yang pertama kita katakan fi'il aja yang tersembunyi itu. Takdiruhu kita tetapkan apa? Guna aktubu. Yaitu Eh, Al Imam Al Muzani mengatakan apa? Aktubu Bismillahirrahmanirrahim. Aku tulis risalah ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jaza taqdimu hadal fi'il wa jaza ta'khiruh. Boleh fi'ilnya didahulukan, boleh juga fi'ilnya itu diakhirkan. Tapi apa? Wa ta'khiruhu afdal. Mengakhirkan fi'il itu lebih baik litakuyati jalalati ala tabarruk Bismillah taala untuk memperkuat penunjukan bahwa kata bahwasanya kita sedang meminta barokah dengan nama Allah. Kita bilang apa Bismillahi aktub. Bukan aktubu bismillah tapi Bismillahi aktub. Kita dahulukan nama Allah agar mendapatkan barokah yang lebih banyak. Kalau Imam Syaukani rahimahullah wa man qaddarahu mutaakhiran ulama yang menetapkan bahwasanya fiilnya datang di belakang karena warduhu adalah lata ala eh, adalah lata bi ta'khirihi 'alal ikhtisos. yaitu dia ingin menunjukkan bahwasanya mengakhirkan fi'ilnya tadi untuk apa? Mengkhususkan, mengkhususkan isim Allah. Bahwasanya memang aku memulai ini dengan nama Allah bukan dengan nama yang lain-lain. Ma'ama fi minal inayah Di samping juga bahwasanya kalau kita mendahulukan nama Allah, maka dalam kandungannya itu kita akan menghasilkan yang namanya inayah. Yaitu apa? Menunjukkan kita ini punya perhatian besar bisa nilisim akan keagungan nama tersebut. Sya'an adalah perkara yang agung. Wal isyarati ila annal bidayah bihi aham. Dan sebagai isyarat bahwasanya memulai dengan nama Allah itulah yang paling penting. Jadi bukan amalan kita yang paling penting, tapi apa? Yang paling penting adalah bagaimana agar Allah mau menolong kita. Amalan kita tidak seberapa. Likauni tabarruki hasala karena at itu dihasilkan dengan apa? Kita mendahulukan nama Allah. Wabihada yadharu rujahanu takdiril fi'il mutaakhiran. Dengan ini maka lebih nampak eh, maka nampaklah bahwasanya yang lebih kuat adalah kita rujahanu takdiril fi'il mutaakhiran. Kita tetapkan bahwasanya fi'ilnya itu di belakang saja. Simit dalam maqam di dalam posisi yang semacam ini. Ketika kita menyebutkan nama Allah. Selesai dari Fathul Qadir. Itu masalah bismillah, masalah ba. Ya Allah. Kemudian isim. Bismi, isim. Alismu lil musamma wa yadullu alaih isim itu adalah untuk yang diberi nama dan menunjukkan kepada yang diberi nama tadi. Ini untuk apa membantah orang-orang Jahmiyah Bahkan sekedar bismillah pun mereka menyelisih Ahlu sunnah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak punya nama. Nama-nama itu adalah milik makhluk. Jadi dikatakan bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim itu bukan nama Allah, itu nama makhluk. Maka ini jelas salah benar, eh salah besar. Kenapa? Nama adalah untuk yang dikasih nama. Hmm. Siapa yang dikasih nama di situ? Jelas Allah Ta'ala. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai apa? Sifat dari apa? Sifat dari lafzul jalalah Allah. Naat dari lafzul jalalah Allah. Bukan nama dari makhluk, ini nama dari Allah sekarang ini. Dalilnya apa? kalau Allah Ta'ala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah. Menunjukkan apa? Nama itu adalah untuk zat yang dikasih nama itu, yang memiliki nama itu. Maka serulah Allah dengan nama-nama tadi. Kalau al-Mawardi asy-Syafi'i rahimahullah, al-ism, isim itu apa? Kalimatun tadullu alal musamma yaitu suatu kata yang menunjukkan kepada zat yang mendapatkan nama tadi jalalata isyarah dengan penunjukan yang sifatnya isyarat mengatakan apa hada Zaid wahada Muhammad wahada Sulaiman dan sebagainya kita isyaratkan selesai dari kitab An-Nukat wal Uyun dalam tafsir ini tafsir Al-Mawardi wa al-Imam Yahya Al-Amrani Asy-Syafi'i rahimahullah wa ikhtalafa nasu fil orang-orang berselisih pendapat tentang isim Memang ini yang bikin penat, ya itu apa? Orang-orang Jahmiyah mereka, kata dalam masalah isim pun mereka membuat apa? Membuat prinsip-prinsip yang bikin kacau. Hasil dari ilmu kalam mereka. Hmm. Sehingga alusuna pun terpaksa apa? Membantah mereka juga dalam kata dalam masalah isim. Hal huwa al musamma au ghairuh? Apakah isim itu musamma atau yang lain? Kenapa? Karena orang Mu'tazilah mengatakan apa itu? Isim itu musamma itu sendiri. Jadi bahwasanya Allah nama Allah itu adalah zatnya Allah sendiri. Kemudian Ar-Rahim itu adalah punya zat sendiri. Kemudian apa? Al-Aziz punya zat sendiri. Jadi manakala Allah adalah punya 99 nama, berarti apa? Zat Allah itu ada 99 kata mereka. Berarti Allah Ta'ala itu banyak. Nauzubillah. Ini adalah salah besar. Kita katakan isim itu bukan musamma. Isim itu bukan zat, tapi apa? Menunjukkan kepada zat. Sementara semua nama itu walaupun dia banyak, dia menunjukkan kepada apa? Zat yang sama, yaitu Allah. Karena mereka mengatakan apa? Orang-orang Mu'tazilah tidak mungkin nama banyak tapi zatnya satu. Kita katakan banyak di di mana itu namanya? Eh apa orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah nanti pecahannya agak mirip dengan itu. Bahkan di dunia ini orang satu tapi namanya banyak. Namanya eh orangnya laki-laki namanya siapa? Namanya Ateng tapi panggilan di kalangan teman-temannya namanya John. Tapi di panggilan di ketika dia kerja di pemerintahan berubah namanya jadi Ismail, biar bagus. Kalau dia sudah haji biasanya depannya dikasih nama lagi Muhammad. Nah, itu nama itu banyak. Padahal orangnya hanya satu. Hmm. Belum lagi gelar-gelarnya Al-Karim, al Kowi misalkan, Al zaki dan sebagainya. Menunjukkan bisa jadi nama itu banyak tapi orangnya adalah satu juga. Tayyib qal Fadhaba Ahmad ibnu Hambal wa man tabahu ila anna lil musamma. Imam Ahmad ibnu Hambal dan yang mengikuti beliau berpendapat bahwasanya isim adalah untuk musamma. Dalilnya tadi itu, lillahi al asmaul husna. Dan ini pendapat yang benar. Selesai dari kitab Al-Intisar. Tayyib. Walafdul jalalah Allah sekarang untuk nama Allah asluhu minal ilah. Ini terulang-ulang tapi apa? biar kita semakin mantap di dalam menjawab kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Wal ilah huwal makluh wazan fi'al maknanya maf'ul. Seperti apa firas? Apa itu firas? Eh, kadang artinya tikar, kadang artinya adalah lantai itu. Iya. Maknanya adalah mafrus yaitu yang dihamparkan. Kitab maknanya adalah maktub. Yang apa tersusun, terkumpul di dalamnya sesuatu yang lain ai al ma'bud maklu ai ma'bud yang disembah jadi sekedar nama Allah saja sudah menunjukkan dia punya hak untuk disembah. Hmm. Fala ahada yastahiqu an yu'bada illallah subhanahu. Maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk disembah kecuali Allah yang Maha Suci. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innal ilahu wal ma'luh. Ilah adalah al ma'luh, alladhi yastahiqu an yu'lah fa yu'bad. Yang berhak untuk disembah maka diibadahi. Wal ibadah tajma'u ghayatal dzul wal ghayatal hubb. Ibadah itu menggabungkan antara puncak ketundukan diri, penghinaan diri dan puncak rasa cinta. Wa hadza la yastahiquhu illahu. Ini tidak berhak mendapatkannya kecuali Allah itu sendiri. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Al-Isman sekarang dua nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Mustaqani uh, eh, mustaqani minar rahmah. Ini adalah pecahan dari apa? Masdar rahmah, kasih sayang. Hmm. Tapi ketika disebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka ada bedanya. Sama-sama dari sifat penyayang tetapi dia memiliki perbedaan makna. Hmm. far Rahman bimakna alladhi la yazalu yaitu yang terus menerus mutasifan memiliki sifat birrahmatil wasi'ah dengan rahmat yang luas menunjukkan luasnya rahmat bukan sedang menunjukkan objeknya sekarang tapi luasnya rahmat Allah yarji'u ini kembali kepada sifat yang zatiyah yaitu apa terus-menerus sifat ini ada pada Allah. Wa amma rahim adapun untuk ar-rahim bima'na alladhi yarhamu man yasha'u min ibadih yaitu zat yang menyayangi para hamba yang dia kehendaki. Ini menunjukkan apa? Ada objeknya. Hmm. Kalau tadi sekedar apa? Eh, kalau tadi menunjukkan sifat yang ada pada zatnya Allah, sementara Ar-Rahim menunjukkan apa? Rahmat yang dia bagi-bagikan itu. Arahnya adalah ke situ. Makanya apa? Terkadang Allah Ta'ala merahmati, terkadang tidak. Terkadang merahmati dengan rahmat yang banyak, terkadang menguranginya dan sebagainya. Itu kembali kepada Ar-Rahim. Kalau Maka Ar-Rahim itu kembali kepada sifat fi'liyah. Tergantung apa? Tergantung kepada kepada perbuatan Allah. Kalau menghendaki ya berbuat, kalau tidak menghendaki ya tidak berbuat. Li ta'alluqihi bimasyiatillah. Karena nama ini Ar-Rahim itu tergantung dengan si eh, dengan kehendak Allah. Jadi terus menerus eh, apa? Jadi dia tidak selalu ada, tidak selalu ada. Mungkin dalam menit ini Allah Taala tidak merahmati si fulan, tapi dalam menit yang berikutnya baru merahmati si fulan misalkan. Bahkan dalam menit yang lain melaknat si fulan misalkan. Adapun untuk Ar-Rahman terus menerus itu ada pada zatnya. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa sifatul ihsan sekarang kita lihat beberapa sifat yang kembali kepada suatu nama. Yang pertama adalah sifat ihsan, berbuat kebaikan. Waljud sifat apa itu? Kedermawanan. Walbir yaitu berbuat baik. Walhanan penyayang. Wal karunia. Wal belas kasihan. Wal kelembutan. Akhosu bismir rahman. Ini khusus untuk nama Ar-Rahman. Masuk ke semua semua sifat tadi masuk kepada <clears throat> nama Ar-Rahman. Wa dan nama ini Ar-Rahman ini diulang, maksudnya ketika apa? Baca Al-Fatihah, Ar-Rahman itu terulang. Demikian pula Ar-Rahim terulang. Kuriro izanan untuk mengumumkan bisubutil wasf bahwasanya sifat itu betul-betul ada pada Allah Ta'ala. Ini untuk membantah siapa? Membantah orang-orang, orang-orang, kalau Jahmiyah jelas, Mu'tazilah jelas. Tapi terutama adalah siapa? Orang Asyairah yang mereka itu mengatakan Allah Ta'ala itu tidak punya rahmat. Kenapa? Rahmat itu menunjukkan kelemahan hati. Sementara apa? Allah Ta'ala itu tidak boleh disifati dengan kelemahan hati, kata mereka. Yang disifati dengan rahmat, kelemahan hati itu seperti seorang ibu, seorang nenek, ayah yang penyayang, itu nama itu boleh kasih rahmat, menunjukkan hatinya itu lemah. Kata mereka, itu kalimat yang bodoh sekali. <laughs> Rasulullah sangat kuat, hatinya amat kuat, tetapi apa? Beliau paling penyayang. Memang mereka itu bodoh, tapi sok pandai. Hmm. Makanya mereka yang mengatakan apa? Bahwasanya Tori torikotus salaf memang aslam. Torikoh salaf itu memang lebih selamat. Walakin torikotul khalaf, yaitu kami, jalan kami itu a'lam wa ahkam. Lebih berilmu dan lebih bijaksana, kata mereka. Memang mereka sombong. Tol, Warrohim, uh, eh, bukan ini ya. Ar-Rahman maka Ar-Rahman itu maknanya adalah Allah di ar-rahmatu wasfuhu. Zat yang mana rahmat itu sebagai sifat dia. Terus menerus dia punya sifat ini. Sementara Ar-Rahim, Ar-Rahim kembali kepada fiil yaitu dia menyayangi liibadih, menyayangi hambanya kembali kepada perbuatan. Walihada yaqulu ta'ala karena itulah Allah taala berfirman Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu terus menerus menyayangi kaum mukminin. Menunjukkan apa? Menunjukkan pada sifat, e, menunjukkan pada perbuatan, kepada fiil. Fiil yang perlu apa? Perlu kepada fa'il. Innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah itu penuh belas kasihan dan maha penyayang kepada mereka. Menunjukkan apa? Ar-Rahim ini terkait dengan objek, ada objeknya. Yang disayang siapa? Mereka. Walam yajid rahmanu bi ibadih. Enggak ada dalam Al-Qur'an lafaz apa rohman bi ibadih, tapi apa rohim Kenapa kalau rahman ini tidak sedang menunjukkan kepada objek yang sedang disayang, tidak. Tapi ini untuk mensifati zat yang punya sifat itu. La wala rahman bil mu'minin. tidak pula rahman bil mu'minin. itu enggak ada, tapi apa? rohim bil mu'minin. Karena rahman tidak terkait dengan apa? Objek yang hendak disayang, tapi terkait dengan siapa zat yang punya sifat penyayang tadi. Itu bedanya antara Rahman dan Rahim. Ma'a mafismi Rahman disertai dengan apalagi bedanya? Bahwasanya di dalam nama Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, Ar-Rahman, alladzi huwa ala wazn fa'lan, yang dia itu memiliki pola apa? Fa'lan. Di dalam masalah sorof. Wazan fa'lan. Seperti apa? Nanti akan disebutkan. Min. Sa'ati min si'ati hadal wasf Menunjukkan apa? luasnya sifat ini. Wa subuti jami'i maknahu. Dan kokohnya atau tetapnya seluruh makna dia al mausuf bihi yang dengannya dia disifati. Karena lafaz fa'lan itu menunjukkan apa? Luas dan mantap dan penuh. Ala taro, apakah engkau tidak melihat? Annahum yakulun, mereka yaitu orang Arab berkata, Ghadban. Bukan hadaratul ghadib, bukan, tapi bahkan ghadban. Maksudnya apa? Lil mumtali ghadaban orang yang sedang penuh kemarahan. Menunjukkan apa? Sesuatu yang luas dan penuh. Wa nadman. Nadman. Nadman ini bisa jadi maksudnya adalah menyesal atau maksudnya adalah orang yang dia itu penuh dengan apa? Penuh dengan pelayanan, suka melayani orang lain. Itu nadman. Wa hairon, orang sedang penuh dengan kebingungan. Bingung dia. Iya, istilahnya bingung ya. Hairan. Hmm, hmm, hmm. Baik. Wa sakron, sedang apa? Mabuk yang total, sakron bukan sekedar sakir tapi sakron betul-betul mabuk yang total wa lahfan betul-betul sedang dilanda kesulitan bukan kesulitan yang sedikit bahkan kesulitan yang penuh ini untuk siapa istilah ini liman muli abidalik bagi orang yang sedang penuh dengan sifat tadi berarti ar-rahman adalah menunjukkan apa rahmat yang amat luas dan penuh memenuhi seluruh apa alam semesta Fabina'u fa'lan maka bentuk atau bangunan secara fi'il, secara sorof. Bangunan wazan fa'lan sa'ati wa menunjukkan keluasan dan sifat yang menyeluruh. Walihada yakrunu istiwa'uhu alal arsh bihada lisim kasiro. Karena itulah istiwa Allah, tingginya Allah di atas arsh itu sering dia itu bergandengan dengan nama ini, dengan nama apa? Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim tapi Ar-Rahman. Kenapa? Sebagaimana sebagaimana arus itu luas, ah, Rahman menunjukkan apa? Rahmat yang luas. Ini makanya apa? Sesuai. Kaqaulih ta'ala Ar-Rahmanu 'ala arsistawa. Ar-Rahman itu istiwa di atas arus. Zat yang maha luas rahmatnya itu tinggi di atas arus yang amat luas itu. Makhluk yang paling luas bahkan. Kemudian contoh yang lain. Sumastawa alal arsyir rahman. Fas'al bihi khabira. Kemudian dia istiwa tinggi di atas aras, makhluk yang paling luas, yang mana dia adalah Ar-Rahman. Allah Ta'ala maha luas rahmatnya. Jadi memang ada kesesuaian antara Rahman dengan Arsh. Bukan Rahim tapi Rahman. Fastawa ala arsyhi bismi Rahman. Maka Allah Ta'ala istiwa di atas arasnya dengan nama Ar-Rahman. Kenapa? lianal arsh muhitun bil makhlukat. Karena arsh itu sudah mengepung seluruh makhluk, meliputi seluruh makhluk semua makhluk kecil aja dibanding dengan ars. Qad wasi'aha dia telah ya meliputi, meliputi para makhluk. Warahmat sementara rahmat itu muhitatun bil khalq. Kasih sayang Allah itu juga mengepung para makhluk, meliputi seluruh makhluk. Wasi'atun lahum menyelimuti mereka semua, luas. Kama qala ta'ala wa rahmati wasi'at kullasyai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu fastawa ala awsa'il Makhlukat bi ausa'is sifat. Maka Allah Ta'ala istiwa di atas makhluk yang paling luas dengan sifat yang paling luas juga yaitu sifatul rahmah. Inilah kandungan dari nama Ar-Rahman. Falidhalika wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Karena itulah rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Karena dia di atas aras, sementara arasnya itu meliputi seluruh makhluk. Maka rahmat Allah juga meliputi semua makhluk. Tidak ada yang boleh putus asa dari rahmat Allah. Wabi sahih di dalam hadis yang sahih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu khalqa ketika Allah taala menyelesaikan penciptaan dari sisi jenisnya bukan berarti semua makhluk satu persatu soalnya apa sampai sekarang masih ada makhluk yang belum dicipta semut yang ini atau manusia yang itu ada yang belum dicipta masing-masing akan lahir di waktunya tapi dari sisi jenisnya semua telah selesai. Semua sudah ada contohnya. Nah, ketika Allah Ta'ala sudah menyelesaikan penciptaan makhluk dari sisi jenisnya, kata bafi kitabin. Allah menulis di dalam suatu kitab, fahuwa indah. Dan kitab itu ada di sisinya, tinggi di atas arsnya sana. Maudu'un alal ars, diletakkan di atas ars. Apa tulisannya itu? Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Itu menunjukkan sifat Allah itu bertingkat-tingkat. Tapi semuanya adalah sifat yang sempurna. Wafil lafaz dalam lafaz yang lain, bahwa indahu alal arsh. Bahwasanya tulisan tadi itu, kitab tadi itu ada di sisi Allah di atas arsh. Apa bedanya? Yaitu apa? Enggak ada lafaz maudhu, tetapi langsung indah. Al hadits muttafaqun alaih. Selesai dari kitab majari Salikin. Insya Allah kita baca sedikit demi sedikit kitab ini. Allahu a'lam.